Islam diajarkan yang tetap mengalir itu adalah ekonomi. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata, putus. Ibu rajin baca Yasin, setelah meninggal dunia putus. Kalau ada ibu sudah mati baca Yasin, kami pun kabur. Bapak, solat dua, solat tahajud, solat witir, solat dua, solat tahajud, solat witir, qabliyah, ba'diyah, Solat isyraq, solat awabin, solat sunat tasbih, meninggal dunia, putus. Tapi amal duit tak putus. Apa dia? Sodakotun jariah. Makanya ibu, bapak kalau sayang sama diri, pembebasan masjid tanah 1 meter 500 ribu. Belikan 5 meter, 2 juta setengah. Itu yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. pun yang lain tinggal. Oleh sebab itu lagi-lagi ekonomi, ekonomi, ekonomi. Kenapa naik anggota legislatif pecandu narkoba? Kok bisa naik? Karena serangan pajar. Serangan pajar di Sumatera 300 ribu. Kau usah tahu, saya pun dapat juga. Disebar mereka amplop. Tapi kawan saya di pulau seberang sana, Ustaz, di kampung kami kata dia, 10 ribu mereka sawer. Selesai Pak Ustaz. 10 ribu Bapak, Ibu. Habis 5 tahun ke depan. Maka jangan heran pecandu narkoba bisa duduk memimpin sidang paripurna. Kenapa? Karena yang mencoblosnya orang sakau semua. Kenapa suara bisa dibeli? Miskin, susah. kalau Kalaulah datang caleg kemari mau membeli suara bapak ibu 300 ribu, mana laku? Duit bapak ibu banyak, 3 juta, barulah. <laughs> bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kada al faqru ayyakuna kufran hampir saja kefakiran, kesusahan, kemiskinan membuat orang menjadi kafir. Antara kafir dan fakir, fakir, kafir itu materi luar biasa. Maka bapak yang sudah berkecimpung di dunia ekonomi Islam ini, ibu yang sudah ikut serta berperan, ibu sedang menyelamatkan umat ini dari kekufuran, menyelamatkan umat ini dari money politik, menyelamatkan umat ini dari serangan pajar. Tapi tidak cash langsung Suami ibu dia tidak pembuat jembatan. Beda dengan istri-istri para uh, arsitek yang langsung nampak. Suami ibu kerjanya apa? Arsitek Pak Ustaz. Apa kerjanya? Menggambar kondominium. Nampak bangunannya, real. Ini tidak. Ini kerjanya di bank, mengatur, tapi dia sudah menyelamatkan umat. Nah, ini perlu dipahami. Karena kalau tidak nanti kita akan terjebak pada penipuan anggota tubuh yang bersifat zohir mata kalau kita tusukkan tongkat ke tepi sungai siak ah, sungai siak tak nampak karena airnya beku carilah kolam renang atau sungai yang bersih, bening, jernih tusukkan itu nampak tongkat bengkok pak bengkok tapi kita ketarik lurus masukkan lagi bengkok tarik lurus itu menunjukkan mata kita tertipu Makanya dunia ini disebut mata'ul ghurur, menipu, kenikmatan yang menipu. Dia cuma ingin berkata, suami ibu yang bekerja pagi, petang, malam, lembur, pendapatan yang dia bawa biasa-biasa saja, jangan tertipu dengan orang lain yang penuh dengan gemerlap, padahal itu hanya kenikmatan sesaat. Berapa lama lah kita nikmati dunia ini? Saya sekarang berumur 41 tahun lahir 77 sekarang 2018 41 walaupun kelihatannya macam 21 41 saya udah hitung-hitung 41 berarti saya mati 22 tahun lagi saya berangkat ke Mesir 98 2018 sudah 20 tahun 20 tahun yang lalu begitu cepat berlalu 20 tahun akan datang aku akan mati begitu singkatnya hidup dan semua yang kita cari itu kadang tak sempat kita nikmati Pagi-pagi pulang patang peras dengan banting tulang, hantam kono pantai sini, seduk sana. Jurusnya jurus tupai, lompat sana, lompat sini. Jurusnya jurus gayung, cedok sana, cedok sini. Hantam kono bantai saja, riba sudi Habis semuanya. Tak penting halal haram. Begitu diperoleh pun tak bisa dinikmati. Tak sempat nikmati. Penuh meja makan. pak, ini uh, kepitingnya sudah kolesterol ini teh manisnya sudah diabetes mellitus. Ini empingnya sudah asam urat. Makanan saya mana? Udah semua pak, ada sorting belum tadi datang. Apa dia? Kentang rebus tak pakai garam. Karena kebetulan makanan bapak ibu itu jangan tersinggung. Beberapa orang dengar ceramah saya tersinggung, balik langsung mati. Bukan saya hebat, enggak. Memang ajal sudah sampai. Makanya saya di awal-awal saya nasihatkan, kalau tak kuat-kuat jantung balik aja lah. Bapak Ibu, ada Ustaz yang ceramah suaranya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, marilah kita sabar. Suami kita dilahirkan orang sabar. Ada model itu, tapi saya tak bisa. Saya sudah pernah saya coba, saya tiru ustaz-ustaz yang Tenang jamaah sekalian. Rupanya ceramah ini tak bisa kita buat-buat. Jadi saya kalau ada orang, Ustaz kami dari kampus nih, terus tolonglah Ustaz ajarkan kami public speaking. Mohon maaf, saya tak pernah belajar public speaking. Apa yang ada di otak saya itu saya cakapkan. Habis bahan berhenti. Hmm, ada pula ceramah tambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Hidup yang sesaat ini, tapi jangan sampai tak mengejar dunia. Saya tak ingin setelah mendengar pengajian ini besok bapak tak masuk kerja. Kata ibu, "Bang, bang, kamu tak berangkat." Jangan kejar kali dunianya adiknya. Apa yang kita kejar? Bukan itu maksud saya. Maksud saya kita tetap bekerja on time masuk, tapi jangan sampai kita merasa sedih melihat orang yang kenikmatannya begitu banyak. La tamuddanna ila mamantana. Jangan kau ulurkan biji matamu menengok orang-orang yang kami beri kenikmatan lebih padahal sebenarnya itu bukan nikmat tetapi istidraj. Salat tak pernah, puasa tak pernah, rezeki lancar, rumah besar, mobil besar, bini besar. Kan sakit hati kita. Aku yang sholat, kenapa dia yang mobil mewah? Sudahlah mobil mewah, cash pula. Udahlah second kredit. Bunyi klakson kredit, kredit. Sakit hati kita. Kita sholat tak tinggal. Padahal sebetulnya itu bukan nikmat. Itu istidraj Istidraj itu apa Pak Ustaz? Allah mempermainkan dengan laknat tapi berbaju nikmat. Itulah yang paling kita khawatirkan. Inna kaidi matin Tipu dayaku amat sangat kuat. Wa umli lahum kulur. Ku beri badan sehat, ku kasih anak, ku beri istri, ku berikan rumah, ku berikan gaji. Tapi sebenarnya itu adalah kenikmatan yang semu. Nauzubillah. Oleh sebab itu ketika ada bersahaja bisa kita nyekolahkan anak, bisa kita tidak minta-minta kepada orang, bisa kita pula membantu anak yatim. Inilah barokah. Makanya bapak-bapak di awal bulan tanggal 1, tanggal 2 gajian, jangan duit itu semua bawa balik ke rumah. Mampirlah ke 212 Mat, Muslim Madani Mat, kita Mat, tiga ini yang ada di Pekanbaru. Muslim Madani Mat, 212 Kita Mat. Insya Allah nanti buka somat. Apa yang mau dibeli situ Pak Ustaz? Istri saya sudah belanja. Sekali-sekali engkau belanja, biar tahu engkau rasanya ngantri, biar tahu engkau rasanya milih-milih. Gula sekilo, minyak sekilo, teh satu kotak, kopi, beras 5 kilo, bungkus plastik. Berapa bungkus Pak? 5 bungkus. Serahkan kemana? Ke anak yatim, fakir miskin dekat rumah. Yang beli bapak, yang antar ibu yang bapak ngantar nanti bapak ngantar rupanya makna yatim itu cantik pula kelahi kira-kira ini nah, ini ustad ini yang salah saya pula salah ini sekarang banyak orang nyari-nyari kesalahan saya nih maka saya pun ceramah ngeri-ngeri sedap juga sekarang lebih banyak ngeri jadi lebih sedapnya nah baik ibu yang dimuliakan Allah ini karena kalau ditunggu nantilah Pak Ustadz saya sedekah ini sekarang ini masih susah lagi rumah belum ada. Setelah punya rumah nantilah Pak Ustadz rumah udah ada mobil pula belum. Setelah punya mobil nantilah Pak Ustadz anak masih kecil-kecil selesai selesai kuliah. Setelah selesai kuliah nantilah Pak Ustadz anak belum pula nikah sampai mati tak pernah sedekah. Begitu juga tentang ibadah. Kapan kau sholat duha? Nantilah anak ini kecil, masih menyusu, masih kencing, susah. Nanti anak udah besar, udah besar tetap tak bisa. Ibadah ini disempat-sempatkan ibadah ini sempat-sempatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya sangka nanti kalau udah tua, ini hati kita ini murah untuk bersedekah. Rupanya saya baca hadis tidak. Ya keburu bunuh Adam Orang kalau sudah bertambah umurnya Semua lemah Mata rabun, telinga peka Tulang gemetar sama macam yang disebutkan dalam surat Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya. Tegak lama tak tahan, mata mulai tak jelas. Tapi ada yang tetap kuat. Pertama, hubbud dunia, makin cinta mati. Yang kedua, tulul amal, makin takut cinta dunia, makin panjang angan-angan. Makanya jangan heran kalau ada orang tua umur 70, 80 sholat zuhur dua rakaat dua rakaat. Oh, tak ingat aku. Tapi surat tanah ingat. La ilaha illallah tak ingat. Bolak balik kita ingatkan waktu sakratul maut. La ilaha illallah. Tak ingat dia. Tapi harga sawit ingat. <laughs> Berapa harga sawit? Dan ayah belum? Makcik, jangan ingat itu lagi. La ilaha illallah. Gelangku itu jangan kasih menantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ingin saya sampaikan, kalau ada kita berpikir, ah mungkin muda ini pelit, nanti udah agak tuanya agak murah, makin tua makin pelit. Saya ini udah agak-agak pelit sekarang. Oleh sebab itu maka mesti kita hajar ini. Makanya jangan cuman pergi ke mall. Ulang tahun bawa anak ke mall tak salah. Tapi ketika ulang tahun dibawa ke mall, ulang tahun dibawa ke mall, kalau dibawa ke mall sayang terbentuk dalam otaknya. Kalau dibawa ke mall, sayang. Dibawa rumah makan, sayang. Kalau dibawa ke danau, sayang. Dibawa ke bukit, sayang. Kalau tidak dibawa, berarti tak sayang. Bawa dia ke panti asuhan. Bapak nanti ulang tahun pernikahan. Ya lagi cuma pergi ke sana, pergi sana. Ulang tahun pernikahan, pergi ke panti jompo. Kenapa kau bawa ke sini Adinda? Untuk melihat foto kita 20 tahun akan datang, Bang. Kulit abang nanti macam Insya Allah suami-suami yang semua sombong, yang angkuh-angkuh, yang keras, yang cakapnya kasar, nyelekit, nyeletuk, menyakitkan hati, ibu bawa nanti ke panti jompo, baik ya. Apalagi kebetulan suaminya waktu itu sudah tak bisa Carikan sebelum pergi ke sana ibu survei dulu. Cari yang di panti jompo itu yang suaminya tak bisa menyuap, datang istrinya menyuap. Bang makan ya, ah, bawa ke situ. Bang nanti abang cuci cuci Ya kalau abang baik sama aku. Kalau abang baik sama aku, aku suap nanti macam itu. Tapi kalau abang macam mana, oh, makan, makan, makan. Hmm. Udah tua tak mati-mati pula. Kadang bu, pak, kalau nasihat cakap ni tak masuk. Tapi kalau menengok nyata, audio visual, mendengar cakap tak masuk. Menonton masuk. Tapi begitu melihat nyata, true story, live, nyata ambil Facebook streaming kan. Tengok, ah, tengok tu bang. Ah, tengok. Abang nanti gitu. Tapi kalau ibu bapak baik dari sekarang, maka ibu itu pun baik juga nanti. Abang sabar ya. Tak lama lagi dua hari selesai. <laughs> Kita akan ke sana. Siapa yang tidak akan melewati itu? Semua akan. Ini hidup ini kan proses. Saya kemarin diundanglah ke Air Molek saya tamat sekolah madrasah alias tingkat SMA di Air Molek Indragiri Hulu. Mat, kata mereka. Jadi kawan-kawan ini tak pula manggil Ustaz, manggil Mat aja. Bisa nanti datang reuni? Aku tak bisa datang reuni. Tapi sekolah kita yang undang. Oke lah. Pas acara, setelah itu mereka undang. Makan. Lama lah saya tengok kawan-kawan. Hmm, kasihan kita. Dulu cantik. Sekarang lisu sudah. Begitulah rupanya dunianya. Dulu imut-imut, sekarang amin-amin. 20 tahun kami tak jumpa, pertanyaan kami umumnya, anak kau berapa? Anak kau berapa? Anak kau berapa? Ada juga satu-satu nanya, bini kau berapa? 20 tahun tak jumpa. 30 tahun tak jumpa nanti, pertanyaan mulai berubah. Sakit kau di mana? Aku di sini udah tiga. Aku di sini aja kurang-kurang. Aku urat kaki udah naik ke jantung. 40 tahun tak jumpa, pertanyaan mulai berubah. Makam Somad di mana? 50 tahun tak jumpa, pertanyaan mulai berubah dan tak bisa kuat-kuat lagi. Kok pakai pempes Ini proses, Pak. Ini prosedur. Mau tak mau, suka tak suka, harus kita jalani. Ada orang yang tak siap nih menerima kenyataan. Tidak siap. Matang juga bu itu akhirnya. Terima kasih mas. Begitu rupanya doa orang-orang soleh itu. Mustajab dia. Sampai mana tadi? bahwa hidup ini proses dan kita semua harus siap melewati itu. Mau tak mau, suka tak suka harus siap. Karena orang barat mendefinisikan hidup life is take risk. Life hidup is adalah take risk, siap menerima resiko. Saya nengok kue ini lancar bahasa Inggris siap menerima resiko. Sekarang banyak perempuan-perempuan yang tak siap menerima resiko. Resiko tua, resiko muda, resiko cantik, resiko jelek. Semua yang muda pasti akan tua. Semua yang cantik pasti akan jelek. Itu harus siap. Suami harus siap menerima istri dan istri harus siap menerima itu. Ini banyak sekarang istri tak siap menerima. Ibu-ibu ingat kalian tuh bunga. Tapi bunga bagaimana? Kuntum, mekar, harum, wangi, layu, mati ada bunga tak layu? Ah, tak layu, bunga plastik. Makanya sekarang banyak perempuan ingin tak layu-layu, itu maka mukanya plastik aja sih. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik. Dua bulan mancung, masuk bulan ketiga turun. Bulan keempat dagu pula turun, dagu turun, hidung turun. Pas macam Harry Potter. Tinggal ngambil sapu lidi dari. Rupanya silikon, silikon plastik itu tidak mau menyatu dengan darah. Maka darah yang terinfeksi karena pakai silikon berubah membusuk menjadi na nanah. Dan nanah itu tidak bisa disedot. Satu-satunya yang bisa membuang silikon di hidung dan di dagu dengan cara digunting. Tak ada cara lain. Saya bukan nakut-nakuti. True story, kisah nyata. Untung ada terapi lintah terapi lintah diletakkanlah lintah di hidung untuk menyedot nanah-nanah ini oh, ini sengaja saya ceritakan supaya kue ini saya jangan yang makan ini kan tak selera lagi kan ditempelkan lintah 4 biji 3 biji untuk menyedot oleh sebab itu yang udah pakai apa boleh buat banyak-banyak istighfar aja yang belum jangan Makanya dalam Islam diajarkan, kau cantik bukan karena silikon, kau cantik bukan karena bedak, kau cantik bukan karena lipstikmu, kau cantik bukan karena sulam alis matamu, tapi kau cantik karena wajah bekas sholat tahajudmu. Tapi yang jujur-jujur aja. Ini kadang perempuan ini banyak tak jujur. Ibu cantik ya bercahaya, bekas wudhu. Emang yang lain ya, mau? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus siap menerima. Banyak laki-laki tak siap menerima istrinya keriput. Akhirnya tahu sendirilah, mobil kalau remuk kan tebal dempulnya. Dipasanglah bedak 2 inci. Iya kalau acaranya di hotel berbintang ac Kalau di bawah terpal AC mati lunturlah dempul meleleh Ustaz sudah bolak-balik ngasih tahu itu alis. Ini alis kan? Alisnya dicukur. Tidak cukur Pak Ustaz, merapikan aja sih. Tangan menggeletar. cukup, hilang. Ah, alis. Dia pun takut. Tak mungkin hilang sebelah kan? Hilang kan dua-duanya. Kawan yang bolak-balik nelpon. Gimana? Kita berangkat jam berapa? Eh, belum setengah enam ini. Gimana? Untung ada spidol white pun <laughs> ah salah pasangan hmm. hmm, sampai di tempat acara rendang tuh pedas kipas pula tak hidup mulai lewat botol ambil tisu kan hmm, panas jeng ya iya panas kawan senyum awak senyum kenapa kawan ini ramah-ramah semua rupanya ini ketawakannya kita oleh sebab itu maka ini yang saya ceritakan ini bukan mengada-ngada tidak. Kalau kebetulan ada di ruang ini, saya terus terang tak pandai sindir menyindir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, ini semua yang kita hadapi, semua yang kita jalani ini adalah kesiapan kita untuk menjalani hidup dan sampai masanya kita akan berakhir menghadap Allah SWT. Yang kita inginkan apa? Anak-anak itu makan halal, sekolahnya baik, hafal Quran, syukur-syukur 30 juz. Tak bisa juz 30 menjadilah. Kemarin saya datang kawan update status. Aku bersama anak dari Bengkalis penghafal Quran 30 juz. Saya penasaran, di mana dia? Di hotel Presti. Oh, habis subuh langsung saya ke sana. Ngambil barokah 8 tahun. 8 tahun 30 juz anak Bengkalis. Namanya Anissa Zahra. Langsung saya ke hotel, mana anak yang hafal Quran? Rupanya orang sudah ramai. Mengajak foto-foto. Anak itu tak ada. Akhirnya anak itu pun keluar, saya tanya lah, gimana nak? Ada pula kakeknya di situ. Gimana dia bisa hafal pak? Rupanya anak ini sejak lahir sampai 8 tahun di kamarnya tak putus MP3 Al-Quran. Patutlah dia hafal. Ibu-ibu sekarang pas masuk dalam kamar lagu. Hmm, hmm, hmm, cuma mencari tiang listrik aja. India tuh kan gitu. Masalahnya ada bunga-bunga sedikit tiang listrik, hujan gerimis, jadi. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya yang kita inginkan ini tak banyak dari anak-anak kita ini. Ada sebagian ibu bapak yang risau menengok anak ini berteriak lari-lari. Bagi saya tak masalah. Kalau ada pengajian anak-anak ada tak masalah lari-lari lompat-lompat dia tak masalah-masalah. Saya tak risau. Kenapa? Anak yang dibawa sekarang nilai yang akan membisikkan ke telinga kita nanti la ilaha illallah. Dulu waktu dia lahir saya mengazankan ke telinga dia. Apa yang Ustaz bisikkan ke telinga dia sebelah kanan dulu? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang ku inginkan tak banyak nah. Aku tak ingin kau belikan mobil mewah. Aku tak ingin kau buatkan aku rumah besar. Untuk apa kau buatkan aku rumah dua tingkat? Kakiku pun tak bisa naik. atap. tak bisa kami naik tangga itu lagi. Untuk apa kau belikan aku mobil mewah? Aku tak bisa duduk lagi. Yang kuinginkan saat aku mati meregang nyawa, engkau membisikkan telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Di ruang ICU itu Pak, Bu. Ustaz ini kan tak ada jam kerjanya. Lahir anak orang, kita juga dipanggil. Ngasih nama. Mau akikah kita juga dipanggil. Pas acara nikah kita juga dipanggil nasihat pernikahan. Ada yang meninggal kita juga dipanggil takziah. Ada yang susah mati kita juga manggil supaya cepat mati. Bolak balik saya menghadiri orang sakratul maut. Macam-macam bentuknya. Ada macam makan jengkol, tercekik di leher. Ada yang macam-macam lagunya pun lagu, ada lagu setengah napasku pergi mengungap tak habis-habis. Ada yang dibuka atap baru mati. Ada yang dipukulkan daun kelor. Tak juga mati, batang kelor itu kurang baru mati. <laughs> Disitulah baru saya sadar Tiga anak kaya-kaya Pejabat-pejabat hebat Dokter spesialis Tak bisa menolong orang tua yang terbujur kaku Tiga anak hanya menengok Yang satu nengok orang tua macam nengok kucing Yang satu nengok menangis Papa dilarang pula sama perawat sama dokter yang satu bingung dia mau biapa ini orang tua ada fotonya pula ambil HP foto langsung ambil status orang tua aku sedang sakratul maut bagi yang kasihan tolong like and share kawan pun komen lah semua amin amin amin, amin. Nah, emangnya amin YouTube, amin Facebook, amin Twitter, BBM, WhatsApp bisa menolong? Tak bisa. Coba kalau anak itu tahu dia, dibacakannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Bangga kita dari celah pintu ruang ICU itu terdengar sayup-sayup suara Yasin. Masya Allah orang kaya tapi anaknya peduli agama begitu kita buka pintu rupanya MP3 HP apa Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya sampai juga jam setengah enam cepat betul waktu ceramah di BNI Syariah di tempat-tempat lain kadang capek kita ceramah tak bergerak-gerak aja. ada tuh jadi ceramah ini Bapak Ibu bagi yang tak pernah ceramah ceramah ini mut-mutan Kadang kita baru merasa sebentar, lupanya udah lama. Kadang ada pula kita terasa lama betul, baru 15 menit. Waktu ceramah nyambut buka puasa. Baru kepala jamaah Selesai berbuka Lama-lama terdengar juga azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah mubarik lana fil belum pausa HP Samsung rupanya di setelnya jam Jakarta selesai azan pekan baru kami pun makan lalu saya bilang Pak tadi saya lama betul saya rasa ceramah di sini Pak apa kata Bapak lama saya rasa iya kami lebih lama lagi jadi di BNI Syariah ini terasa saya pelong saja menyampaikan Masuk ngobrol-ngobrol cerita saja. Karena Bapak Ibu yang mendengar ini hatinya terbuka dengan Allah Subhanahu wa Saya dalam perjalanan ceramah yang pernah paling cepat ceramah di Jalan Sudirman, nama tempatnya tak boleh sebutkan, menjaga kode etik. 5 menit. 5 menit saya ceramah, langsung saya tutup. Demikianlah saya ini, terima kasih salam langsung saya turun. Lu kejar panitia. Cepat kali Pak Ustaz. Ustaz marah ya, Ustaz tidak saya bilang. Lalu kenapa? saya sedang ceramah orang tu selfie di belakang hmm, hmm. mana kita mau ceramah tapi di sini pas saya ceramah semuanya memperhatikan masya Allah entah memperhatikan ceramah entah nengok kue kami tapi yang jelas rasanya itu yang dapat saya sampaikan apa kesimpulannya Pak Ustaz? Simpulkanlah sendiri. Biasanya orang-orang di perbankan ini kan cerdas-cerdas, pandai dia nyimpulkan. Sedang duit-duit itu aja bisa dihitung ya, apalagi sekarang. Nah, jadi ada kertas-kertas akan saya jawab insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Selama 60 menit ini banyak kata-kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu maafkan silap salah saya? Daripada saya cari Bapak Ibu di padang mahsyar, bagus saya minta maaf. Bukan senang cari, susah. Apa itu? Dorpres press umroh. Oh, tanya jawab. Boleh tanya dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uh, Ustaz sudah hadir bersama-sama kami di keluarga besar BJ Syariah beserta nasabah Ustaz. Tadi uh, terpikir terkait dengan sakratul maut Ustaz. yang kan kadang-kadang kalau orang tua sakit dan masuk rumah sakit kan tidak bisa pada posisi sakaratul maut itu kita kadang-kadang dibatasi untuk bisa hadir di orang tua itu Ustaz. Mungkin ada usulan yang terbaik Ustaz. Kebetulan kakak emak saya di rumah sakit awal bros dulu itu lama, lebih sebulan. Jadi kami minta mohon kepada penjaga petugas ganti-gantian tak putus satu anaknya anak nomor dua menantunya ah, tak putus jadi dia yang mengawasi bisikkan ke telinga sebelah kanan kalimatnya la ilaha yang berbisik satu orang yang pula lima anak lima lima bisik satu orang pelan la ilaha illallah nanti nampak lidahnya bergerak suara udah tak ada lagi suara tak ada lagi lidah aja bergerak bibir pun tak bergerak Itulah hebatnya Allah. Dibuatnya satu kalimat yang bibir tak perlu bergerak. Kalau nyebut nama saya bibir mesti bergerak. Abdul Somad. Tapi kalau nyebut ini tak perlu bergerak. La ilaha illallah. Asal nampak lidahnya udah bergerak, jangan ulang lagi. Karena kita tuh merusak. Asal nampak udah lidahnya bergerak. La ilaha illallah. Udah diam. Tapi kalau dia meracau, mengigau, gimana kena banjir tak kebun kita kemarin? Gak ulang balik sampai akhir kalamnya la ilaha illallah. Tapi nauzubillah kebetulan di rumah sakit yang sebelah ekstrim segala macam. Gimana lah caranya Pak Ustaz? Inilah yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan pas tak ada tuh datang orang membi memakaikan earphone, dipakaikan lagu-lagu religi. Udah banyak yang mengalami. Karena pesan mereka kalau tak bisa kau buat dia berubah di sini, paling tidak mau matinya berubah. Udah tak satu dua. Makanya saya pesankan ke keluarga saya kalau aku nanti mau mati, entah di rumah sakit manapun, kalaulah model mau ditanamlah itu pakai paralon ke leher atau salah. Tak usah bawa aja Ikhlaskan aja mati Mati Dan kalaulah tak boleh kalian Tak boleh Pusat semangat Jadi bisikan ha, Biarkan di daun Bawa balik rumah saya wasiatkan dari sekarang, bawa balik ke rumah. Dirmati di rumah. bisikan. Khawatir kita, na'uzubillah. Di saat yang sulit itu kita perlu. Yang lain itu jangan diam, baca Yasin. La tuqra'u fi amrin azirin illa yassarahullah. Tidak ada perkara yang susah, sulit sakaratul maut kalau dibacakan surat Yasin maka dimudahkan. Begitu dalam tafsir Ibnu Qasir, Tafsir Ibnu Kathir. tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu maka itulah usaha kita. Lebih daripada itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Pikir baik, buat baik, niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik. Makanya di mana-mana majelis saya selalu minta. Saya tak minta request banyak-banyak. Doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita minta. Jangan pernah berhenti solat. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Kira-kira Pak Ustaz waktu kita sedang koma itu apa yang datang? Mana saya tahu? Saya tak pernah koma. Tapi ada salah satu panitia tablik akbar koma. Kemarin halal bihalal Idul Fitri kemarin. Jadi bapak ini koma. Kata dokter rumah sakit Jakarta, bawa saja pulang, tak ada harapan hidup. Menangislah sudah semua tetangga, anak istri, karena lu tak ada harapan hidup. Begitu pas mau dibawa pulang, duduk dia. Semua heran, dokter pun heran. Kenapa Bapak duduk? Apa yang terjadi waktu koma tadi? Waktu saya sedang koma itu tiba-tiba datang orang bertanya ke saya, "Kapan tablik akbar?" Siapa yang datang? Ustaz semua. Kata dia saya datang waktu dia sedang koma itu. Saya pun heran, saya tak pernah datang. Saya ini bukan baru. Saya datang ilah dia, saya tanya, "Pak, betul Bapak waktu koma itu melihat saya?" Iya kata dia. Apa kata saya waktu itu? Kapan tablik akbar? Lama saya mikir, kok saya yang datang? Saya mikir-mikir, saya tanya. Bapak sering dengar ceramah saya. Setiap mau tidur malam ceramah Ustaz saya tonton. Oh. Dari kantor kalau mau tempat kerja, mau ke rumah, apa yang orang? MP3 Ustaz terus. Oh. Baru saya paham. Berarti waktu kita sedang koma, yang datang itu adalah yang selalu kita lihat dan selalu kita Bayangkan kalau dia selalu nonton sinetron Korea. Kira-kira siapa yang datang waktu koma itu? Hmm, putus. Bayangkan kalau hobi Bollywood. Datanglah Mitun Cakraborty, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Rani Mukherjee, Kuch Kuch Kutahik, Jahal Hetiki. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu yang selama ini berzikir teruslah berzikir. Apa zikir Ibu? Subhanallah, subhanallah. Lanjutkan. Apa zikir Bapak? Alhamdulillah. Lanjutkan. Apa zikir Adik? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjutkan. Zikir itulah yang menolong kita nanti waktu sakaratul. Laki tak nolong. Mana ada lagi nolong? Laki itu nengok. Ya, apa nih matinya nih gitu. <laughs> tak semua gitu. Yang udah ngaji-ngaji ini baik-baik semua. Amin. Banyak pula yang tak percaya. <laughs> Ustaz istrinya ingin hijrah tapi suaminya belum ingin. Bagaimana seharusnya sikap istri terhadap suami menurut Islam? Karena istri sering disebut sok pintar kalau menasehati suami. Inilah kesalahan yang fatal. Ibu tak bisa nasihati dia. Karena laki-laki ini tak bisa nasihati. Kau usah tahu, saya laki-laki. Maka yang menasehati suami ibu adalah laki-laki juga. Siapa dia? Wali ibu. Ibu punya wali enam. Tapi wali sembilan Pak Ustaz, itu wali songo. Wali ibu ada enam. Yang pertama ayah, yang kedua atu, yang ketiga, abang. Yang keempat, adik. Yang kelima, abang ayah. Yang keenam, adik ayah. Enam-enamnya datang, mantap. Salah satu datang. Ini Dipanggillah suami ibu tadi. Hai brother, sini kau sebentar. Itu kan anak kami sudah sholat. Kau kenapa tak sholat? Jangan intervensi urusan keluarga saya. Oh kau tak Islam. Ajaran Islam, suami itu yang menasehatinya wali. Makanya di Malaysia tidak boleh akad nikah sebelum lulus kursus perkahwinan. Sekarang tempat kita tak ada. Ketika ayahnya datang menasehati, kau kenapa begitu nak? Pak, ini rumah tangga kami, jangan intervensi. Oleh sebab itu carilah menantu yang ngerti agama. Insya Allah, tapi doa. Ibu jangan putus asa, doa terus. Ada orang suaminya zolim, tapi istrinya tetap istiqomah. Siapa namanya? Asiyah. Nama suaminya Fir'aun. Akhirnya gimana? Mati Fir'aun tuh di Laut Merah. Makanya ibu istiqomah aja, insya Allah cepatnya mati. <laughs> Jangan lagi itu Pak Ustaz. Kita doakan, ibu tetap doa tahajud. Nasihat-nasihat juga, share-share juga. Berapa banyak laki-laki yang dulunya minum homar, pemabuk, sabu-sabu, narkoba berubah karena istri yang solehah. Makanya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mukabir, Arba'un min sa'adatil mar'i Laki-laki yang bahagia itu syaratnya ada empat Yang pertama Al-mar'atus salihah Perempuan yang solihah Bang Jemput aku ke Masjid Agung An-Nur ya Aku balik pengajian Ah aku tak mau Aku mau nonton di rumah Istri udah haji Suami tidak tapi ibu nih terus berdoa. Nanti jemput aku ya. Aku tak mau. Pulang aja sendiri. Nanti kau aku dilarikan supir taksi bang. Iya juga ya. Nah, akhirnya dijemputnya lah istrinya tadi. Parkir di halaman Anur. Ibu tadi tak keluar-keluar. Akhirnya bapak tadi tegak di pintu. Tegak mau marah ini. Mau marah. Pas dia mau marah didengarnya Ustadz tadi ceramah. Mantap. Akhirnya dia terkesan. Hari pertama berdiri dari luar. Hari kedua duduk di kursi belakang. Hari ketiga agak maju. Sekarang tak pernah meninggal pengajian. Gara-gara apa? Gara-gara istri. Saya waktu dia cerita itu dalam hati saya ini pasti Ustaz yang Ustaz Somad. Ya? Dia tak sebutkan Ustaz siapa. Lama-lama saya penasaran siapa Ustaznya. Dokter Mustafa Umar. Bukan awak pula. Ibu jangan putus asa terus doakan. Doa silahul mumin. Tapi metode tadi jangan ibu yang nasihati dia. Jangan mentang-mentang ibu udah pengajian pulang dari sini panggil suami, bang sini sebentar. Assalamualaikum. tak bisa. Ada seorang suami menyuruh istrinya berhenti kerja, tapi suami belum bisa menafkahi penuh karena utang masih banyak. Boleh tak istri itu menolak untuk berhenti kerja Pak Ustaz? Alasan suami nyuruh istri berhenti kerja karena kasihan anak dititipkan ke orang lain. Ini dilema kain pendek menutup orang mati. Ditarik ke kepala, terbuka kaki. Ditarik ke kaki, terbuka kepala. Mau disuruh istri berhenti kerja, suami tak cukup. Mau istri tetap bekerja, anak pula di tempat penitipan kilat. Duduklah bersama ibu, bapak, duduk. Temanya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Karena kalau diprinsipkan suami, saya yakin ini suami dengan prinsipnya. Aku laki-laki, aku kalau rumah tangga, kau mesti berhenti kerja, anak mesti kau merawat. Kata si istri yang ngasih makan siapa? Gaji kan gaji aku. Ini tak bertitik temu. Maka harus ada tolak ansur, harus duduk bersama. Nah, duduklah bersama. Bagaimana menyikapi sikap suami yang pelit dengan uang? Tapi kalau minta sesuatu berbentuk barang dibelikan. Sedangkan kita kalau mau minta segan. Ketika Nabi sedang duduk di bukit sofa, pas mau sahi kan ada bukit namanya bukit sofa. Datanglah seorang perempuan namanya Hindun. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku itu pelitnya minta ampun ya Rasulullah. Boleh tak kuambil ambil duitnya diam-diam untuk makan anakku? kata Nabi ambillah secukupnya nah, itu dalilnya kalau suami ibu pelit boleh ambil tapi secukupnya maksud secukupnya kira-kira standar pekan baru berapa belanja orang yang tidak terlalu tinggi jangan pula istri artis istri artis sehari 20 juta yang kira-kira standar pekan baru tak terlalu tinggi tak terlalu rendah berapa kira-kira 5 juta Pak Ustaz, 3 juta Pak Ustaz. Suami ngasih berapa? 500 ribu. Boleh diambil 2 juta setengah karena itu yang urf ma'ruf yang umumnya standar normal di Pekanbaru tapi kalau dia kasih barang duit tak dia kasih eh memang memangnya kita di toko mau barter kita kan jual beli kita pakai uang oleh sebab itu maka ini mesti duduk juga walinya keluarganya ustaz undang ceramah buat tanya jawab tapi sekarang mudah cukup dengan rekaman ini tadi tinggal dan insya Allah ini akan diupload Bapak Ibu tinggal cari saja www.youtube.com tulis di search Abdul Somad BNI Syariah enter selesai terus suruh dia tonton bang ini ada video mantap nih tengoknya eh nyindir aku nih katanya kok tahu pula Ustaz nih katanya Ustaz saya mau tanya tentang kodok sholat partu ditinggalkan di masa lalu Apakah dikerjakan selesai sholat fardu lalu zikir dulu atau langsung mengkodok? Teknisnya terserah. Habis sholat zuhur mau zikir dulu, ba'diyah baru kodok boleh. Atau karena mau cepat masuk kantor terlambat langsung kodok boleh. Habis kodok boleh lagi ba'diyah boleh. Teknik terserah. Yang penting selesai satu fardu, satu kodok, satu fardu, satu kodok. Berapa lama? Ya selama berapa ditinggalkan. Dalilnya Pak Ustaz, buka HP, tulis Kodok salat Ustadz Sarwan Kodok salat Ustadz Sarwan Kodok salat Ustadz Sarwan Enter empat mazhab Mewajibkan kodok yang tinggal dulu-dulu Saya baru sekarang nih salat Pak Berapa umurmu? 40 tahun Akil balik 10 Berarti tak sembahyang 30 tahun agak ah, kan? tidak 30 Kalau mati saya Pak Alhamdulillah Lunas Pemutihan Ustaz, adik saya meninggal seminggu yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa si'ma wa ja'alil jannata mathwahu. Meninggalkan hutang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kredit rumah di bank konvensional. Apakah boleh rumah tersebut kami jual dan disedekahkan atas nama almarhum? Meninggal dunia orang, maka harta peninggalannya itu bukan milik kita tapi milik ahli wa waris Ustaz adik saya Bapak tak punya hak Karena bapak bukan ahli waris Meninggal adik saya Saya tak ada hak Lalu harta itu siapa yang warisi? Istrinya seperlapan Karena ada anak Berapa peninggalan dia? Satu miliar Istrinya 125 juta Karena ada anak 875 dibagi kepada anak-anak Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan Adik tak dapat Kenapa pula adik mau jual? Saya tidak jual, nanya aja Pak Ustaz. Bilang aja tadi. <laughs> Jadi jangan langsung main jual-jual aja. Jadi boleh kami jual Pak Ustaz? Boleh jual, nanti hasilnya uh, dibagi dulu ahli waris. Setelah itu baru ceramahkan ahli waris. Hai istri, hai anak laki-laki, hai anak perempuan, ini harta ayah kalian kan? Ya, sayang kalian sama ayah kalian tuh, sayang, ah, sedekah kalian. Kemana kami sedekah? Itu ada menara masjid belum siap. Masjid Raudatul Solihin. Kalian sumbang berapa sak semen sana, berapa batu bata. Kenapa masjid itu yang Ustaz rekomendasikan? Saya meletakkan batu pertamanya. <laughs> Sampai sekarang tak siap-siap. Saya pun malu ceramah ke situ sekarang. Ustaz, apa hukumnya bagi wanita yang bekerja dan dan ke kantor? Ada orang mengatakan perempuan pakai parfum itu haram. Akhirnya perempuan tadi pun tidak pakai parfum. Pokoknya asal dekat sama dia ingat buang bombay. Padahal ada hadis lain yang mengatakan Man akala basalan au sauman falyatazil masjidana. Siapa yang makan bawang jangan dekat-dekat masjid kami. Artinya Nabi tak suka bau busuk bau. Jadi kalau memakai harum-haruman hanya sekedar menghilangkan bau, hukumnya boh boleh. Yang tak boleh itu dipakainya parfum, dipakai di halaman masjid, hilang bacaan imam. Begitu tercium imam, wala na'budu ma'abatum wala antum ma'buduna ma'bud wala na'budu ma hilang simpang lakum dinukum waliyad. Itu tak boleh. Karena kalau perempuan itu lewat pakai harum semerbak yang terlampau, itu laki-laki itu di otaknya maaf maaf cakap. Itu yang disebut dengan zina fikiran. Tapi kalau hanya sekedar menghilangkan bau, tak apa-apa. Ini masalah parfum. Masalah solek. Pak Ustadz, boleh tak saya pakai bedak? Warna bedak ini warna kulit. Karena kalau saya tak pakai bedak, saya habis sakit, pucat. Banyak pegawai kantor tuh pucat nengok saya. Disangkanya saya sundel bolong. Lalu dipakainya bedak warna kulit. Sekedar hanya sekedar warna normal saja. Maka boleh. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Jangan memakai pakaian sempit. Jangan pakai gelang kaki. Tak boleh pakai gelang kaki. La yadrib Nabi arjulihinna. Pakai gelang kaki waktu melangkah kerincing-kerincing kerincing-kerincing. Kalau ada di sini perempuan pakai gelang kaki, lewat dia, semua jamaah tak nengok saya, nengok dia semua. Tidak boleh. Tak boleh naik ke atas macam punuk onta. Oh. Hmm, hmm, hmm. Kalau hanya sekedar diikat pakai karet, tak apa-apa. Ibu rambutnya panjang, diikatnya, mempunjul sedikit, tak apa-apa. Karena kalau tak diikat, rambut panjang, tak diikat. Pas buka jilbab, maju di ke depan. Pingsan suami ibu. Sangkanya nyiblorong. Oleh sebab itu maka yang wajar boleh. Sempit tak boleh. Pakai rok sempit. Pakailah baju kurung Melayu yang panjang. Ini kadang baju ini panjang. Di pinggang pula diikat. Makanya ada kawan saya dosen di UIN, di dalam tasnya itu gunting. Senampaknya mahasiswi pakai ikat pinggang begini sini sini. sini. Hmm. Pengguntingan pita. Nah, oleh sebab itu jangan sampai. Kalau kita pinjam uang untuk keperluan modal usaha dan kita diberi fee, apakah itu riba? Riba. Ustaz Somad pinjam duit 100 juta, nanti saya bayar 110 riba. La ta'kulu riba mudah mudha'afa. Janganlah kau makan riba berlipat ganda. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet. Bahasa Melayunya tersapu. Nauzubillah. Bank-bank asing swasta memiliki usaha syariah. Pemilik modalnya adalah non muslim, dia asing. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Nabi bertransaksi dengan non-muslim. Ketika Nabi meninggal dunia, maka bajunya murtahanun. Dir'uhu marhunatun, baju besi Nabi hilang tergadai. Pas dicari-cari mana baju besi Nabi, rupanya di tangan orang Yahudi. Nabi memberikan bajunya dan meminjam. Itu namanya gadai, rahan namanya dalam fikih itu menunjukkan kita boleh bertransaksi dengan non muslim dalam masalah bisnis dalam masalah silaturahim tetangga dalam masalah sekantor tapi kalau sudah dalam masalah akidah wala ana abidu ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum wadiyadin jadi jangan pahami agama Islam itu ekstrim. Kalau sudah beda agama, halal darahnya, pancung kepalanya, larikan anak gadisnya. Ini bukan agak ajaran Islam ini. Ini ajaran siapa ini? Maka kalau ada orang yang dilihat bukan modalnya milik siapa, tapi yang dilihat adalah sistemnya. Bank rakyat di Kuala Lumpur. Kalau kita Bank Rakyat Indonesia, dia tidak Bank Rakyat. Saya diundang ke sana ceramah. Sampai saya di Bank Rakyat, sampai hatilah orang Bank Rakyat nih ngundang saya. Di mana-mana saya cerita Bank Syariah. Ini Bank Rakyat, ini konvensional pas sedang duduk-duduk mohon maaf Ustaz Samad bang rakyat ini konvensional kata dia hmm, habislah sekali ini, ceramah pula juga konvensional tapi sudah berubah menjadi syariah orang Cina, orang Keling, orang Konghucu, orang Hindu percaya kepada bang syariah karena keuntungan, karena amanah, karena keyakinan, karena jadi yang diputar itu modal orang Hindu, modal orang Buddha. Tidak masalah duitnya dari mana, tapi yang dipakai sistem. Duitnya duit orang Islam, sistemnya sistem riba, haram. Duitnya duit orang non Muslim, sistem yang dipakai sistem syariah, halal. Nah, itu dia hebatnya. Maka kalau bank syariah kita ini maju, maka insya Allah prinsipnya kan di mana ada gula di situ ada semut. Di mana ada keuntungan, di mana ada garansi jaminan, di mana ada, maka orang akan beramai-ramai investasi. Nah, oleh sebab itu maka perlulah kita melihat tetangga kita, sahabat kita, Malaysia, bagaimana bank rakyat itu bisa maju. Eh, tak perlu malu untuk mengambil al-haqqu al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah ilmu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahakku biha. Di mana saja dia dapat, maka dia berhak untuk mengambilnya. Jadi tak ada salahnya jalan-jalan, studi banding. Cuman kalau studi banding ini memang betul-betul ngambil itu, bukan mau foto-foto di Twin Tower aja.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 Berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami ya Allah. Mubarik lana fi auladina. Berikan berkah pada anak-anak kami, jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Allah madafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan keluarga kami, anak kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Semua yang kau berikan pada kami, nikmat sekecil-kecilnya, jadikan dia sebagai amal soleh untuk kami ya Allah. Allah waffiqna lima tuhibbu wa tarda Bimbing hati kami supaya senantiasa kami ini beramal dengan amal yang kau cintai dan kau sukai ya Allah. Wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Tolong hati kami ini supaya benci kepada perbuatan buruk, kepada perbuatan maksiat. Jangan sampai hati kami justru suka kepada perbuatan dosa. Allahumma a'inna tolong kami ala zikrika supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu baik dalam keadaan lapang maupun sempit wa syukrika selalu kami bersyukur atas nikmatmu baik nikmat itu banyak maupun sedikit wa husni ibadatik buat kami senantiasa beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana ampunkan dosa kami, wali walidaina kedua orang tua kami, wali masyayikhina ustaz-ustaz tuan-tuan guru kami, waliman hadarana semua yang hadir di majelis ini ampunkan dosa-dosanya ya Allah bil khusus saudara kami yang baru saja meninggal dunia Allah maja'al qabrahum radatan min riyadil jinan jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah la taj'al kuburahum mafratan min wafarin niran jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah Allah maktim lana bi husnil khatimah tutup umur kami dengan husnul khatimah Bila takhtim alaina bi su'il khatimah jangan tutup dengan su'ul khatimah Allah maja'al akhirah kalamina indah tihari ajalina Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari lidah kami. Da'at sakratul maut. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala silap salah kata-kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.